Jainahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan adakah di antara hadapan mereka dinding dan dari belakang mereka dinding pula. Lalu kami tutup mereka maka mereka tidak dapat melihat, itu kan? Nah, mana Muhammad? Mana Muhammad ditutup oleh Allah, itu ya. Saat Abu Jahal mencari Rasulullah. Wajah alna dan kami jadikan mimbaini dari antara aidihim hadapan mereka sadda tutup dinding wa min khafihim dan dari belakang mereka sadda ada tutup juga ada dinding fa fa'aghshaynahum lalu kami tutup mereka fahum maka mereka la yubsirun tidak dapat melihat tidak bisa melihat ya. Laknya tidak yubsirun melihat melihat mereka ya, ini jamak. Yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama, sama saja atas mereka. Apakah kamu beri peringatan mereka atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Wasawa'un sarwa baik, sama aja. Bodoh baik alaihim atas mereka. Him mereka. Ala atas kepada mereka. Anzar ini istifham ya. Kalau hamjah di awal itu untuk bertanya. Bertanya yang tidak tidak butuh jawaban. Anzar talam apakah kamu beri peringatan pada mereka? Amlam tunzirhum atau kamu tidak beri peringatan? Sama saja layu minun mereka tidak beriman. Ini seiring dengan surat Al-Baqarah ya di ayat-ayat pertama. Innama tunziru man ittaba'a zikra wa ghasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Innama sesungguhnya kamu hanyalah dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti pengajaran dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun tidak kelihatan. Maka berilah dia kabar gembira dengan memperoleh ampunan dan pahala yang mulia. Innama sesungguhnya hanyalah tunzirhum kamu memberi peringatan. Mana kamunya anta? Anta tunziru itu. Toknya. Kamu memberi peringatan. Nih, manit kabar Orang-orang mengikuti al-zikro. Peringatan al-zikro ini bisa juga berarti Quran ya, pengajaran. Wa khasyia dan dia takut ar-Rahman kepada Allah yang Maha pengmurah bil ghaibi dengan yang gaib, dengan tidak kelihatan. Kita kan iman kepada Allah karena uh, kita tidak pernah melihat Allah seperti apa. Nah, ini kita iman. Gitu ya. Bil ghaib dengan yang gaib, tidak kelihatan. Babasyirhu maka berilah dia kabar gembira. Bimaghfirah dengan apa? Dengan ampunan. Wa ajrin karim dan pahala yang mulia. Jadi tidak salah kalau orang bilang-bilang pahala karena Allah sendiri selalu ngimi-ngimi. Ada pahala yang besar, ajrun kabir, ajrun karim gitu ya. Baik, <clears throat> kita lihat tafsirnya. Kita kemarin tuh sudah sampai mana nih? Ah, dilihat ya ibu dan bapak yang memiliki tafsir Ibnu Katsir juz ke-22. Ini ada di halaman 455. Di sini dinyatakan ini ya tentang uh, keutamaan membaca suratul Yasin. Yang sudah disampaikan ya bahwa barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala maka diberikan ampunan baginya dari dosa-dosanya. Man qara'a Yasin fi lailah ibtigha'a wajhillah azza wa jalla ghufira Ini hadisnya ya. Kemudian ada hadis yang lain Surah Al-Baqarah adalah punuk punggungnya Al-Quran dan merupakan puncaknya diturunkan bersamaan dengan setiap ayat sebanyak 80 malaikat. Dan ayat yang menyatakan, ayat kursi ya, ayat kursi, Allah, Allah dialah Allah, tiada Rabb, tiada Tuhan, melainkan dia yang hidup kekal lagi men, terus menerus mengurus makhluknya. Ini Al-Baqarah 2255 ya. Dikeluarkan dari bawah aras. Maka aku hubungkan atau aku gabungkan dengan surah Al-Baqarah ayat tersebut. Dan Yasin adalah kalbunya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Tidak sekali-kali seseorang membacanya karena mengharapkan pahala Allah. Dan hari kemudian, melainkan diberikan ampunan baginya. Dan bacalah surat Yasin buat orang-orang yang mati kalian. Ini nih landasannya ya. Kalau yang nggak percaya nggak apa-apa. Ini ini saya bacakan dari Ibnu kasir ya, tafsirnya ya. Ah saya emang nggak suka ya sudah nggak apa-apa. Itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'uha ala mautakum. Bacakanlah ia untuk orang-orang mati kalian. Nah, mengingat banyak hadis-hadis yang membicarakan keutamaan surah Yasin ini, maka ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa di antara khasiat surah ini ialah tidak sekali-kali ia dibaca dalam suatu urusan yang sulit nih di garis bawahi ya. Nih, yang nggak percaya nggak apa-apa <laughs> nih ya. Ini ini nih ya. Kan tadi banyak hadis-hadis yang memberikan keutamaan surah Yasin. Nah, uh, maka ada sebagian ulama, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa di antara khasiat surah Yasin ialah kalau kita sedang dalam kesulitan kemudian membaca surah Yasin, Allah akan memberikan kemudahan. Dan seakan-akan surah Yasin ini dibacakan untuk orang-orang yang sedang menghadapi ajalnya. Dimaksud untuk memohon agar rahmat dan berkah diturunkan baginya. Dan dimaksudkan agar rohnya keluar dengan mudah. Hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi tadi baca Yasin tidak hanya dibaca saja, dipahami isinya. Intinya kan sana. Ya. Sedang khasiat-khasiatnya itulah adanya ya. Imam Ahmad menyatakan apabila surah Yasin ini dibacakan untuk orang yang sedang menjelang kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan baginya berkat surah Yasin ini. Tapi tentu harus ada amalnya. Orang hidup di dunianya enggak kenal sholat, nggak kenal puasa, kenal apa, mau selamat ya apa ya. Jadi harus ada ikhtiar dulu, usaha dulu. Sama kan orang yang menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya. Masuk akhlal jannah, masuk surga kan. Tapi yang seperti apa begitu kan. Itu. Jadi bukan ngapalin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja tanpa beramal kan enggak gitu. Al-Bazar menyatakan telah menceritakan kepada kami Salamah Ibnu Syabib ya. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Hakim ya, bahwa Rasulullah bersabda lawadibtu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Sungguh aku menginginkan bila surah Yasin berada di dalam kolbunya setiap orang dari umatku. Itu cukup enggak landasannya? Iya. Jadi Rasulullah menginginkan dalam eh, ada-ada hati orang muslim itu ada surah Yasinnya. Hafal paling tidak maknanya itu tahu apa yang kita baca. Ya karena Al-Quran kan hudan, petunjuk hidayah. Ya, Rasulullah menginginkan isinya surah Yasin ini ada di hati kita agar kita bisa mengamalkannya kan. Bukan hanya dihafal saja. Gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم rahim قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus Sebagai wahyu yang diturunkan olehnya yang maha perkasa lagi maha penyayang Tujuannya apa? agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai, karena tidak diberi peringatan, zaman kekosongan tasrah ya. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Nah, dalam pembahasan terdahulu telah diterangkan huruf-huruf yang mengawali kebanyakan surah-surah Al-Quran. Seperti Alif Lam Mim, kan? Yasin, atau Alif Lam, Ro, Ha, Mim. Yaitu di dalam tafsir surah Al-Baqarah telah dijelaskan. Nah ini. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Ikrimah, bahwasanya Yasin itu memiliki arti. Yasin artinya ya insan alias wahai manusia. Yasin, wahai manusia. Itu. Itu ya. Ya insan alias wahai manusia. Syair Ibn Zubair menyatakan bahwa memang seperti itulah maknanya dalam bahasa Habsyah. Habsyah itu Itofia ya. Malik Ibn Zaid Ibn Aslam menyatakan Yasin adalah salah satu dari asma Allah. Nah, wal Qur'anil Hakim ini waknya wal kosam, wal Qur'ani enggak wal Qur'anu enggak wal Qur'ana. Wal Qur'ani kayak wal asli kan wau huruful kosam demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Yakni yang muhkam yang tidak dapat kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Artinya berada pada suatu tuntunan agama yang benar, syariat yang lurus. Tanzil al-Azizir Rahim sebagai wahyu yang diturunkannya yang maha perkasa lagi maha penyayang. Gitu ya. Diturunkan wahyu untuknya itu Al-Quran. Yaitu jalan, tuntunan dan agama yang engkau sampaikan ini diturunkan keterangannya dari Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang beriman sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain firmannya di surah Asy-Syura ya dilihat ya Ibu Jubaida nih Ibu Betty di e, Bekasi nih rajin nulis nyatet ya nih dilihat dicatat ayat surah Asy-Syura ayat 52 sampai 53 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka latahdi ila siratim mustaqim Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Dan sesungguhnya kamu benar-benar pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Adapun firman Allah yang lain surah Yasin ayat ke-6 itu qauman ma unzira fahum ghafilun. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena belum diperingat, diberi peringatan mereka itu lalai. Diberi peringatan. Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Arab. Karena sesungguhnya belum pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umumnya Nabi bukan dari orang Arab. Hanya Nabi terakhir ini aja yang dari orang Arab ini. Penyebutan mereka secara tersendiri bukan berarti meniadakan yang lainnya. Sebagaimana penyebutan beberapa orang tertentu. Tidak meniadakan pengertiannya secara umum. Nah, dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutawatir yang menunjukkan bahwa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat umum rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Yaitu pada tafsir surah Al-A'raf ayat 158 dicatat ya. Nih kalau ini mungkin nyarinya agak lama. Dicatat surah Al-A'raf ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi bukan hanya untuk orang Arab aja, untuk semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di surah Yasin ayat ke-7 Laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka. Ibnu Jarir menyatakan bahwa azab Allah telah dipastikan atas sebagian besar dari mereka. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan di dalam lauhil mahfud di sana bahwa sebagian besar dari mereka tidak beriman fahum la yu'minun. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak membenarkan rasul-rasulnya. Ya kalau mereka tidak beriman ya sudah. Tapi tugas kita hanya memberi peringatan, mengingatkan. Kalau sudah ya sudah. Karena di sana sudah ditulis dia orang jadi orang kafir ya susah gitu ya. Tapi tugas kita karena al-ulama warasatul ambiya memberi peringatan. Itu dulu ya, sedikit-sedikit. Ini banyaknya usulan, Pak Ya sudah, surah Yasin aja dulu supaya tidak bingung. Ya udah ya. Jadi besok juga masih Yasin dan yang ingin bertadarus juga silahkan uh, masih sekitar surah Yasin. Karena surah Yasin semua orang sering baca, ya. Semua orang bisa, walaupun bisa tidak tidak berarti ada yang benar, ada yang tidak, maka kita belajar. Hari ini tak terasa kita sudah memasuki hari ke-9 Rabiul Awal ya. Nah, hari Kamis itu 12 robiul Awal itu ya Maulid Nabi. Nah, di hari Kamis insya Allah saya akan ada taklim ke Parung ya. Yang ada waktu silahkan hari Kamis orang libur saya memang nggak libur. Justru itu karena biasanya kan ibu dan bapak tidak bisa gitu, tidak bisa datang. Nah, gitu ya. <clears throat> Ini ada SMS tolong dijelaskan surah Al Imran nanti ya. Nah, boleh boleh nanti e, coba kita lihat. Boleh. Jadi yang ingin bertanya, ingin, ingin saran, kritik, silahkan ke 0812 828 7881. Boleh tidak apa-apa. Ini alamat di Parung, Musola. Kita akan pengajian di Musola At-Taqwa. Di perumahan Parung Villa. Kelurahan Warung Warujaya. Nah ini dari Pasar Parung. Ya. Ke arah Ciseeng di kirinya ada pom bensin. Di kanannya ada Indomaret dan SD impes. Ambil kanan. Nah, itu ya. Pila Farum. Jam 9 pagi ya. Hari Kamisnya libur, orang libur, kita tetap tidak libur ya. Kan maulid Nabi, ya, ya kita isi. Kemudian tanggal 20-nya orang libur, kita ngaji di Depok gitu ya seperti biasa. Jadi tidak ada libur begitu ya. Baik. Eh, tentang maulid Nabi ada tiga paham kan. Ada yang anti, ada yang tengah-tengah, boleh aja maulid selama tidak ada penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Ada juga yang menyelenggarakan tanpa tahu dalil gitu ya. Cintanya berlebihan. Saya mah cinta sama Nabi. Nah, digugat oleh yang anti. Bukankah para sahabat tabi tabi itu lebih cinta kepada Nabi? Tapi mereka kan tidak mengadakan itu ya. Nah, Eh, kita tinggalkan yang yang berbeda masing maksudnya masing-masing pemahaman silahkan gitu ya kembali kepada dalilnya cari dalil Al-Qur'annya memang tidak ada tapi semua orang sepakat belajar tentang sejarah Nabi wajib karena sejarah Nabi itu baca aja di Quran hampir 90% mungkin 100%-nya berbicara tentang bagaimana kerasulan Nabi gitu ya tentang sejarah Nabi bahkan Siti Aisyah menyatakan Bagaimana dengan akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu tentang Nabi, baca Quran kan? Nah, kita sudah belajar dulu sejarah, eh, lagi lagi madrasah, atau di sanawiyah, atau di aliyah. Tapi kadang-kadang kita lupa. E, saya bawakan ini bagus sekali, Sirah Nabawiyah. Sejarah lengkap Nabi Muhammad SAW. Ini kata pengantarnya juga Syekh Yusuf Al-Qasdawi. Takhrij hadis Syekh Ibrahim Al-Ali. Ini ditulis oleh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Itu ya. Banyak di toko-toko buku. E, harganya memang lumayan lah ya. Sesuai dengan sampulnya menarik. E, ya. Sebelum saya memberikan kesempatan untuk bertadarus, kita takut lupa tentang sejarah Nabi. Kita sudah belajar dulu ya. Saya hanya sedikit ingin merefreshing aja, mengulang kembali Jangan sampai kita di, dibilang kita umatnya Nabi tapi nggak ngerti kenapa kita harus cinta sama Nabi. Kenapa kita harus menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Kalau kita nggak kenal kan seperti apa? Kita harus kenal siapa yang dicintai oleh kita. Istri kita atau kekasih kita, kita juga kenal dia anak siapa, seperti apa. Emang patut kita mencintai istri kita? Kenapa? Gitu kan? Ya, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kenapa? Nah, kita lihat sejarahnya ya. Baik, biar kita lebih yakin lagi. Di halaman 97 ini uh, Abdullah dan Aminah, ini ayah dan ibu Rasulullah ya. Abdul Muttalib, ini kakeknya adalah pemimpin suku Quraisy. Abdul Muttalib ini mempunyai 10 anak laki-laki. Ini Bu Lisa ya. Saya juga punya Pak Ari sejarah. Tapi sejarahnya nggak dibuka-buka di rak. Iya, biar nanti Irfan yang yang baca ya, Ir. Nih. Abdul Muthalib mempunyai eh, pemimpin suku Quraisy ini mempunyai 10 anak laki-laki. Eh, bahkan dalam sejarah Profesor Salabi waktu saya dulu belajar itu eh, Nabi menyatakan anak ibnu zabihain. Saya ini anak dua yang disembelih. Kita kan nggak paham. Masa iya sih? Iya kan? E, Ismail kan kita keturunannya dari Ismail bukan dari Ishak ya, dari Nabi Ibrahim dari Ismail. Ismail itu pernah akan dikurbankan kan? Saat ingin dikurbankan kemudian diganti Gibas gibas ya. Akhirnya nggak jadi. Coba kalau seandainya waktu itu jadi, mungkin Nabi Muhammad itu tidak melalui Ismail. Itu secara logikanya, tapi tetap Allah seperti itu akan adanya. Begitu juga Abdullah ini saat dalam pembangunan Ka'bah itu maka uh, Abdul Muthalib ini pernah ingin mengorbankan Abdullah ini. Sudah pas mau disembelih diganti oleh kambing empat 40 apa berapa gitu. Makanya Nabi menyatakan anak ibnu Zabihain. Saya anak dua orang yang disembelih gitu ya. Nah ini. Nah, 10 10 anak laki-laki ini mereka dihormati di kalangan warga. Abdullah adalah anak yang paling disayangi. Abdul Muthalib menikahkannya dengan Aminah binti Wahab pemimpin Bani Zuhrah. Pada waktu itu Aminah adalah wanita yang paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukan di kalangan suku Quraisy. Nah, tidak lama kemudian Abdullah meninggal dunia, sedangkan Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengandung beliau. Allah Rabbi ya. Ini kisah duka. Tapi tentu ada tarikh tafsir, ada tujuan. Kenapa Nabi Ya dari kecil ayahnya dalam kandungan ibunya sudah ditinggalkan ayahnya. Nanti saat usia 6 tahun ditinggalkan ibunya. Nah ini. Ketika itu ia telah menyaksikan tanda-tanda jejak-jejak yang menunjukkan bahwa anaknya akan memiliki kemuliaan. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 570 Masehi. Hari itu adalah hari yang paling membahagiakan sepanjang matahari terbit. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kushai bin eh, Kila bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firda bin Malik bin Nazir bin Kinanah bin Khuzaimah Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Ma'al bin Adnan Adnan. Nasab Adnan berakhir uh, pada Sayyidina Ismail. Ini jadi sampai kepada uh, Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Katakan gitu kalau orang-orang Nasrani, Yahudi Nasrani kan dari dari garis Ishak. Itu makanya kan orang Yahudi Nasrani itu tidak suka dengan dengan Nabi Muhammad karena keturunannya dari Ismail gitu ya. Ketika sang ibu telah melahirkan beliau ia mengirimkan utusannya kepada sang kakek untuk menyampaikannya telah lahir seorang cucu laki-laki. Abdul Muthalib datang menengoknya, ia menggendongnya, membawanya memasuki Ka'bah, melakukan ibadah dan memanjatkan doa kepada Allah. Menghaturkan pujian, ia menamainya cucunya dengan nama Muhammad. Ketika itu, nama tersebut tergolong aneh hingga membuat bangsa Arab merasa takjub. Sejumlah penulis besar tentang sirah dan para fakar hadis telah meriwayatkan peristiwa-peristiwa ini di luar kebiasaan yang muncul pada saat kelahiran Nabi yang suci. Peristiwa-peristiwa di luar daya nalar manusia yang mengarah kepada dimulia, eh, dimulainya era baru bagi alam dan kehidupan manusia. Nah, dalam hal agama dan moral, era baru dalam perjalanan kafilah manusia di dunia ini dan tempat kembalinya. Peristiwa-peristiwa yang menyimpang dari adat kebiasaan yang meminta perhatian dari orang yang diberi kekuasaan untuk menarik kesimpulan dan mengambil pelajaran. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut adalah singgasana Kisra yang bergoyang-goyang hingga menimbulkan bunyi. Kemudian jatuhnya 14 balkonnya, surutnya Danau sawah padamnya api Persia yang disembah oleh rakyat Persia yang belum pernah padam sejak seribu tahun lalu ini. Ya, jadi saat Rasulullah lahir banyak eh, sesuatu hal yang kejadian-kejadian, gitu kan. Nah ini sudah diketahui dengan pasti bahwa ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Abdullah bin Abdul Muttalib. Pamannya siapa? Abdul Muttalib. Ayahnya siapa? Abdullah. Ibunya Aminah. Nanti pamannya Abu Talib yang ngurus ya kemudian nanti. Nah, sudah diketahui dengan pasti bahwa ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni Abdullah bin Abdul Muttalib telah wafat pada waktu mudanya sebelum kelahiran beliau. Saat itu Abdullah sedang dalam perjalanan bersama rombongan dagang dari Syam ia menderita sakit di perjalanan ketika sampai di Yastrib, kota paman-pamannya Bani Adi bin Al-Nazar. Ia menemui ajalnya. Nah, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai usia saat itu. Al-Waqidi meriwayatkan bahwa umur ayah Rasulullah Abdullah saat itu adalah 25 tahun. Diriwayatkan pula jumlah usia yang kurang dari itu. Nah, ini digaris bawahi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 6 tahun, ibunya membawanya ke kota Yastrib untuk memperkenalkannya kepada kakek-kakeknya di sana. Juga untuk mengunjungi makam suami tercinta Abdullah bin Abdul Muthalib Ini dalilnya. Makanya seorang istri boleh boleh berziarah ke makam nih. Ini ya. Coba Siti Aminah ini membawa Rasulullah berziarah ke saudara-saudaranya dan juga ke makam ayahnya. Ini ini landasannya itu ya. Itu jadi jangan main haram-haram aja. Nah, dalam perjalanan pulang ke Mekah, sang ibu menemui ajalnya di suatu tempat antara Mekah dan Madinah yang bernama Al-Abwa. Terkumpulah kesedihan pada diri beliau, pada diri Rasulullah. Kesedihan karena berpisah dengan ibu yang penuh kasih sayang. Dan kesedihan karena terasing. Keadaan ini menyertai beliau sejak hari dilahirkan. Saat dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya. Saat usia enam tahun ditinggal oleh ibunya tercinta. Hal ini merupakan sebagian dari rahasia tarbiyah, rahasia pendidikan ilahiyah Allah punya tujuan tentu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Beliau dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman dan diserahkan kepada kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Kita refreshing lagi ya. Mengulang kembali, kita sudah pernah belajar sejarah tapi kadang-kadang lupa siapa kakeknya, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa istrinya. Nah ini mulai lagi ya. Insyaallah. Jadi bukan mau ngajarin ibu bapak, maaf, maaf, bukan. Saya juga suka lupa, kita ingin sama-sama, ya. Makanya beli bukunya juga boleh, gitu ya. Nah, ini. Beliau dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman. Dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Beliau pun tinggal bersama sang kakek yang sangat sayang kepadanya. Yang mengajarkannya duduk bersama di perdamaiannya berpayung Ka'bah dan mengajaknya bercengkram. Bercengkrama, berngobrol-ngobrol ya. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berumur 8 tahun, Allah Akbar. Dalam kandungannya ditinggal, dalam kandungan ibunya ditinggal oleh ayahnya. Usia 6 tahun ditinggal ibunya. Usia 8 tahun ditinggal kakeknya. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berumur 8 tahun, Abdul Muttalib kakeknya meninggal. Beliau merasakan pahitnya menjadi yatim untuk kali kedua. Yang terasa lebih berat dari yang pertama. Hal ini karena beliau belum pernah melihat ayah beliau dan belum pernah merasakan kasih sayangnya. Sehingga rasa kehilangan adalah perasaan rasional dan wajar. Sedangkan perasaan kehilangan Abdul Muttalib adalah perasaan emosional dan nyata perbedaan antara keduanya yang jelas. Mungkin kalau tinggal ayahnya ya sedih sih sedih tapi kan belum pernah melihat. bayangkan aja seorang anak yang belum pernah melihat belum terasa sedih. Tapi bagaimana dengan kakeknya yang selama ini sayang kepada dia, mengurusnya. Kemudian usia dia 8 tahun ditinggalkan pula oleh kakeknya dalam usia 8 tahun ini. Masya Allah. Sepeninggalan Abdul Muthalib, sang kakek, beliau tinggal bersama Abu Talib. Pamannya ini Abu Talib nih ya. Dan yang belakangan Abu Talib ini adalah ayahnya dari Ali ya. Sayyidina Ali, Ja'far dan Ukail. Sepeninggalnya Abu Talib, beliau tinggal bersama Abu Talib. Saudara kandung ayahnya. Abdul Muttalib memang mewasiatkan agar Abu Talib memelihara beliau. Beliau pun tinggal bersama sang paman. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat disayang oleh paman beliau melebihi anak-anaknya sendiri. Anak-anaknya ini ada Ali, ada Ja'far, ada Ukail. Nah, kisah Rahib Buhairo ini disebutkan bahwasanya Abu Talib hendak pergi berdagang ke negeri Syam. Saat itu Muhammad berusia 9 tahun. Beliau bergelayutan pada sang paman sehingga merasa kasihan kepada beliau dan diajaknya dalam perjalanan kali ini. Rombongan dagang ini berhenti di Basra yang merupakan bagian dari wilayah Syam. Di tempat tersebut terdapat seorang rahib atau pendeta ya, rahib ini bernama Buhairo yang tinggal di biara miliknya. Ketika ia menyaksikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut hal-hal yang menyalahi kebiasaan pada beliau, Bukhairo mengundang mereka untuk makan di tempatnya. Ia menyambut mereka dan ia bukanlah kebiasaannya. Ia lalu memperingatkan kepada Abu Talib tentang tingginya kedudukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, bawalah anak saudaramu ini pulang ke negerinya dan jagalah dirinya dari ancaman-ancaman kaum Yahudi. Yahudi ini karena tidak suka karena Nabi yang terakhir ini dari dari dari keturunan Ismail, maunya dari Ishak kan Yahudi. Karena sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada anak saudaramu ini. Lalu Abu Talib membawanya Muhammad pulang ke Mekah dalam keadaan selamat. Ini orang-orang Nasrani bilang bahwa Muhammad diberikan tentang ketauhidannya oleh pendeta ini. Tidak orang pendeta ini cuma bilang hati-hati Muhammad orang ini anak ini nanti akan menjadi orang besar. Tapi nanti orientalis bilang bahwa Muhammad pernah diajari oleh pendeta. Hei ini ya. Segitu dulu ya. Eh, barangkali kalau tidak berkenan, ah Pak Ari janganlah sejarah mas saya sudah tahu. Ya udah ditutup lagi nggak usah. Yuk, yang ingin baca ada waktu 10 menit ya. Silahkan. Yasinnya kemarin sudah sampai ayat yang ke-9. Sekarang yang ke-10 ya. Belajar membacanya gitu. Mangga silahkan. Ini agak sariawan. <clears throat> Assalamualaikum. Siapa ini? Dengan mamahnya Atila. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Mangga silakan. Ayat ke-10 ya. Wasawaun 'alaihim itu ya. Sudah ya. ketemu? Sudah, silakan. Mulai ya. jangan Jangan syaitan atau jangan kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sayang, jangan ke hidung. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir. Syai. Jangan saing. Lin itu di situ. Itu huruf lin tuh. A'udzu billahi minasyai. Syai jangan saing. Hmm. Jangan ke hidung atuh. Ya lagi. Ya. A'udzu billahi minasyai. Nah, nanti belajar ta'udnya belum sempurna ya. Kok bisa seketika berubah? Ya bismillah aja. Teruskan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون zero tunziru man zero, Jangan tunziru. Kan domah. Innama tunziru. Innama tunziru man istaba'a dzikra wa khashya rahmana bil ghaib. Kapnya Hamas. Tahu Hamas? Tahu Hamas nggak Bu? Bu? Tahu ya. tahu Hamas gak? Belum. Itu kapnya nanti gini. Innama tunziru man ittaba'al zik zik. hamas gitu loh. Ta sama kap mati. Itu hamas namanya ya. Banyak huruf hamas itu diantaranya ta sama kapnya kalau mati. Gitu. Ya, diterusin aja dulu. Babashirhu wa syarahmana bil ghaib babashirhu bimaghfiratin wa ajarin karim. Ya, diteruskan. فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن Eh, panjang atuh. Kan guna dan tabi'i. In jangan grogi atuh. Inna inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب Jangan dikokolahkan. Jangan dikokolahkan. Wabrib, banyak yang kokolah. Wabrib. di situ ada wakaf mutlak, ada mim kan? Sebaiknya berhenti di situ. وَمْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِنْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Ada tanda wakaf kan, Mim? Ada tanda wakaf Ada tanda wakafnya enggak? Ya, ya, Iya, berhenti di situ, berhenti aja mutlak berhenti kan? Kecuali kalau lagi bacanya uh, ini murattal. Ya, wadrib wadrib lahum matalan ashabal qaryah al mursalun. Terima kasih. Kayaknya banyak grogi nih, enggak usah takut ya. Hmm, hmm. Iya, Ibu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadribnya kalau kalah sugra tuh. Wadrib واضرب masalan alhabal أصحاب القرية جاءها mursalun. Sekarang kita tahu ya Kenapa orang kesulitan ada masalah lari baca surat Yasin Tadi ada landasannya Wah saya emang gak percaya Gak apa-apa yang gak percaya Itu kan dari Ibnu Kasir tafsirnya Gak sembarangan loh para ulama itu ngambil referennya dari dia. Memang ada beberapa hadis yang hasan, yang eh, apa um, hmm, sohe, ada juga yang tapi doi jarang ya. Itu ada yang marfu, ada yang mursal gitu. Jadi uh, bagi kita yang ada masalah, ada kesulitan baca Yasin, dipahami juga isinya tapi ya. Itu. Jadi ada landasannya gitu. Jadi kita jangan main menyalahkan orang. Kan kadang-kadang itu haram bid'ah haram oh, enggak efeknya ya. itu dari tafsir Ibnu Katsirnya kan jelas tadi yang hadisnya ya yang yang bukan tafsirnya hadis nabinya ada landasannya itu e, ya, ada menemukan kesulitan dibaca surah yasin itu mana tadi itu ya bahkan nabi menginginkan dalam dada orang-orang muslim itu ada yasin lawaditu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Sungguh aku menginginkan bila surah Yasin berada di dalam kalbunya, kalbunya atau kalbunya setiap orang dari umatku. Itu ini ya. Ah, baik. Sudah yang masuk kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, ada suaranya nggak begitu jelas Pak, kenapa? uh, eh, insya Allah saya ada hari Kamis ada taklim di Parung ya. Jadi walaupun tanggal merah Maulid Nabi, justru kita di sana ada Maulid Nabi. Gitu. Saya tidak sebagai pembawa acara Maulid, tapi saya memberikan materi pemahaman Quran melalui tajwid. Jadi ustadz yang lain nanti yang mengupas ya, ya berbagi-bagilah. Itu ya. Di mana? Pila Parung ya. Itu dari pasar Parung ada pom bensin gak jauh sih dari situ masuk SD Impres masuk ke dalam situ ya. Gak jauh tapi lumayan gitu ke dalamnya ya. Gitu. Hari Jumatnya seperti biasa juga dan para alumni kita tak terasa satu tahun di Depok ini. 23 ini uh, satu tahun satu tahun kita pengajian di Depok. Karena tanggal 23-nya bukan hari Jumat, dipajukan menjadi hari tanggal 28 ya hari Jumat. Depan kita syukuran, syukuran lah ya bukan ulang tahun, syukuran. Itu. Karena kalau ulang tahun ada nanti ada yang pro dan kontra kan biasa. Nggak ada kok ulang tahun dalam Islam nanti. Ya syukuran kita mah. Baik, kita teruskan ayat yang ke-14. Ini Assalamualaikum. Halo. Ah. Ya. Nah, ya ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Ilzal, jangan ide, jangan. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون فقالوا كان ada alis tuh, alisnya tipis. Karena matobinya ketemu alif. Cukup itu. Mad jaiz fasil. Sebetulnya bukan Matobi ketemu alif, tapi Matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Cuman sayangnya hamzahnya tidak ada di situ. Dia diciptakan Indonesia. Tapi kalau diciptakan Timur Tengah nanti ada Matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Sama inna ilaikum juga sama Matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Tapi cetakan Indonesia cukup Matobi ketemu alif. Emang begitu adanya coba aja lihat. Fakalu inna ilaikum mursalun. Ya sambil belajar baca ya Jangan baca yasinan Iya saya Pak Ari saya yakin kata Pak Marsidi Saya itu kalau ada sholat malam Baca yasin, baca ini Allah paginya memberikan ketenangan Memberikan jalan, iya memang seperti itu Tapi mari bacanya Jangan sampai salah gitu, bacanya jangan sampai salah ya Mari belajar bersama Ya bacanya, tajwidnya, isinya kan perlahan-perlahan. Sejarahnya, sejarah nabinya juga harus dipelajari. Tuh. Qalu qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kalau ada wau nggak ngulang nggak apa-apa. Wa ma wa ma anzalar rahmanu min syai' وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تك همس tuh illa takzibun. Terima kasih nih Bu Yayu, Ibu Destini. Pak Hari supaya tidak bingung, satu surat aja dulu. Baik, satu pekan ini kita yasin aja dulu ya. Paling nanti kalau diseling, seling dengan dengan ini indeks Quran ya. Um, kita cari topik apa, tentang apa, kalaupun mau selingan. Ada juga yang minta tajwid, nanti saya pikirkan ya komputernya kalau sudah selesai di format, nanti pakai komputer lebih enak. Ibu dan bapak juga di rumah yang sudah memiliki softwarenya, tinggal dibuka. Baik, ada saran, ada kritik, ada masukan atau ingin bertanya atau apa sajalah silahkan ke 0812 8287881 0812 8287881 0812 8287881. Mohon maaf kalau SMS bertanya nggak dijawab, mungkin saya lagi ngajar, begitu ya. Jadi kalau bertanya sih sebaiknya jangan SMS ya. Langsung aja telepon. Sekarang kan pulsa murah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sorakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. GSM tarifnya mahal. Kalau pakai CDMA, udah nggak murah-murah amat tiap keluar kota mesti repot ganti nomor. Pilih yang mana ya? Hmm, tanya sama Mike Indonesian Idol. Mau